والسلام على نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فلا زلنا بارك الله فيكم فيما شرعنا فيه بارك الله فيكم عن الحديث عن الصيام وفضله وحرص الصحابة على هذه العبادة العظيمة وإن شاء الله جل وعلا نتم الحديث بالترغيب في عبادة الصيام Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita masih berada barakallahu fikum pada pembicaraan yang berkaitan tentang puasa, keutamaannya dan juga antusias upaya para sahabat untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan insyaallah taala kita akan menyempurnakan pembahasan ini dengan menyebutkan targhib, anjuran-anjuran untuk melaksanakan ibadah berpuasa. Faqad waradat al-adillatu المتواترة في الحث على صيام النافلة. Sungguh telah datang dalil-dalil yang mutawatir yang menunjukkan akan dorongan untuk berpuasa dengan puasa yang nafilah. أما صيام الفريضة صيام رمضان فإنه ركن من أركان الإسلام يجب صومه على كل مسلم ومسلمة مستطيع غير معذور Adapun puasa Ramadan, maka dia adalah satu rukun dari rukun Islam yang wajib bagi setiap muslim dan juga muslimah untuk berpuasa pada bulan Ramadan bagi setiap yang mampu dan tidak memiliki udzur. لكن حديثنا كما سمعتم إنما هو عن الحث والترغيب على صوم النافلة Akan tapi pembicaraan kita sebagaimana kalian telah dengarkan hanya sekedar berkaitan dengan dorongan anjuran untuk berpuasa nafilah sunnah. سواء صام يوما أو يومين أو عددا من الأيام أو شهرا أو نحو ذلك Baik dia mau berpuasa sehari, dua hari, beberapa hari atau sebulan atau yang semakna dengan itu. وكل ذلك بأدلة الشرع Dan semua pembahasan ini insya Allah dengan dalil-dalil syariat. فمما ورد من حث على الصيام بصيام يوم واحد من كل شهر Dan di antara dalil yang datang anjuran untuk berpuasa yaitu puasa sehari pada setiap bulannya. فقد جاء رجل كما هو عند الإمام النسائي عن أبي عقرب رضي الله تعالى عنه في الصحيح المسند قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة يطلب عبادة عظيمة يتقرب بها إلى رب العالمين سبحانه وتعالى telah datang dalam sunan An-Nasai dari sahabat Abi Atrabah dalam tercantum dalam Sahih Musnad mim laisa fi sahihain bahwa seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, dulu dullani ala amalin idza amiltuhu yadkhulunil jannah." Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku akan satu perbu amal perbuatan yang apabila saya melaksanakannya, saya akan dimasukkan ke dalam surga. Fakala Sahabat tersebut meminta dan antusias untuk mengetahui satu amalan dan kurbah kepada Allah. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم صم يوما من كل شهر Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam bersabda berkata kepadanya, Sum yauman min kulli syahrin, berpuasalah sehari pada setiap bulannya. سبحان الله ما أعظمها من عبادة وما أقله من عمل Maha suci Allah, alangkah agung ibadah tersebut dan alangkah ringan sedikit ibadah tersebut وما أعظمه من ثواب وما أكثره من أجر dan alangkah agung balasan bagi orang yang melaksanakannya dan akan banyak pahalanya. Sum yawman wahidan min 30 yawman taqriban. Berpuasalah sehari saja dari 30 hari setiap bulannya. Wa hadha amrun sahlun wa yasir. Dan ini tentunya adalah perkara yang gampang lagi mudah. Wa hadha hathul lana ajma'in dan juga motivasi bagi kita seluruhnya. أن نصوم يوما واحدا من كل شهر yaitu untuk kita berpuasa sehari saja pada setiap bulannya. والحديث صحيح في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين للشيخ العلامة الوادعي وكذلك يصححه الشيخ العلامة الألباني Dan hadis ini adalah hadis yang sahih, tercantum dalam Sahihil Musnad mimma laisa fi sahihain karya Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Demikian juga Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkannya. إذا كم يوما سيصومه نافلة في السنة كلها ثلاثمائة وستين يوما تقريبا. Kalau begitu berapa harikah? Berapa harikah dia akan berpuasa puasa sunnahnya pada setiap tahunnya dari 360 hari? Ihda asyara yawman. Dia hanya berpuasa sunnah dalam setahun 11 hari saja. Lianna syahr ramadhan فريضة صيام Dikarenakan pada bulan Ramadan adalah faridah, wajib berpuasa. إذا إحدى عشر يوما من السنة كلها Maka hanya 11 hari dari satu tahun. فقال الرجل يا رسول الله زدني زدني إني أجدني قويا Maka pria tersebut pun mengatakan, Ya Rasulullah, zidni, zidni, inni ajiduni qawiyan. Wahai Rasulullah, tambahkan saya, tambah bagi saya. Saya mendapati diriku lebih kuat. Qala sum yaumain min kulli syahrin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sum yaumain min kulli syahr, berpuasalah dua hari pada setiap bulannya. Wa huwa amrun aidan yasirun wa sahl. Dan ini juga perintah yang suatu perkara yang gampang dan mudah. imkani ayyi syakhsin an yasumahu. Setiap, siapa saja memungkinkan bagi dirinya untuk berpuasa dengan dua hari tersebut. Faqala ar-rajul, "Ya Rasulullah, zidni zidni, inni ajiduni qawiyan." Maka pria itu pun mengatakan, "Ya Rasulullah, zidni zidni ini aja ajiduni kawiyan. Wahai Rasulullah, tambah lagi, tambah lagi. Saya mendapatkan diriku lebih mampu, kuat. Kala sum thalathata ayyamin min kulli syahrin. Maka Nabi mengatakan, kalau begitu berpuasalah tiga hari min kulli syahrin pada setiap bulannya. Idzan fi hadhal hadith barakallahu fikum at-targhib fi siyami yawmin wahid min kulli syahr. Maka dalam hadis ini barakallahu fikum adanya anjuran untuk berpuasa sehari saja pada setiap bulan. أيضا الترغيب في صيام يومين من كل شهر Demikian juga anjuran untuk berpuasa dua hari setiap bulannya. أيضا الترغيب في صيام ثلاثة أيام من كل شهر Demikian juga anjuran untuk berpuasa tiga hari pada setiap bulannya. وأما بالنسبة لثلاثة أيام من كل شهر فالأدلة فيه كثيرة والترغيب آكد وأكثر Adapun dalil-dalil yang menunjukkan akan dibolehkannya atau dianjurkannya untuk berpuasa tiga hari setiap bulannya, maka dalil-dalil sangatlah banyak dan menekankan perkara tersebut untuk berpuasa pada hari itu. فقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر تذهب وحر الصدر Dan telah sah dari Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwasanya berpuasa tiga hari pada setiap bulannya tudhibu wahari sadr, sadr akan menghilangkan panas yang ada terdapat dalam dada seseorang. قال بعض أهل العلم أي ما يكون في الصدر من وساوس وشكوك Sebagian dari ahlul ilmi menyatakan panas tersebut adalah apa saja yang terdapat dalam hati seseorang berupa keraguan-raguan dan juga bisikan-bisikan. وقال بعض أهل العلم بل ما يكون في الصدر من الغل والحقد Sebagian dari antara ahlul ilmi menyatakan yang dimaksud di sini adalah apa saja yang ada dari perasaan hati berupa kedengkian, kebencian. Idan siyamu thalathati ayyam min kulli syahrin ilajun lis Maka berpuasa pada tiga, tiga hari pada setiap bulan adalah suatu pengobatan terhadap penyakit hati. Wa ilajun min al-halat nafsiyah dan juga pengobatan dari keadaan-keadaan pribadi, kejiwaan seseorang. Wa ibadatun 'azimah dan juga adalah ibadah yang agung. والحديث في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين dan hadis ini juga tercantum dalam sahih al-musnad mimma laysa fi sahihain ومما ورد في صيام ثلاثة أيام من كل شهر أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يفعله dan di antara hadis yang datang yang menyebutkan tentang disyariatkannya puasa tiga hari pada setiap bulannya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu kala juga melakukannya. Kama jaa fi Muslim an al mu'minin Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم من كل شهر ثلاثة أيام beliau berkata كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام dahulu النبي صلى الله عليه وسلم berpuasa pada setiap bulan sebanyak tiga hari قالت وكان لا يبالي من أي أيام الشهر صام beliau berkata وكان لا يبالي من أي شه... أيام شهر صام dan beliau صلى الله عليه وسلم tidak peduli di hari apakah beliau berpuasa بمعنى أنه لا يشترط في صيام الثلاثة الأيام أن تكون أيام البيض Artinya tidak dipersyaratkan bagi seorang yang hendak berpuasa tiga hari pada setiap bulannya untuk berpuasa pada hari-hari ayyamil bid yaitu pada pada hari gerhana mata bulan. فسواء صام من أول الشهر أو وسطه أو آخره كله يجزئ Tidak dipersyaratkan untuk dia berpuasa pada bulan-bulan purnama, baik dia berpuasa pada hari awal bulan, pertengahan bulan atau pada akhir bulan tersebut. ومما ورد في فضل صيام الثلاثة الأيام من كل شهر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أوصى بعض الصحابة الكرام بذلك كما جاء في مسلم Dan di antara dalil yang menunjukkan tentang disyariatkannya berpuasa tiga, bulan, tiga hari pada setiap bulannya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewasiatkan hal tersebut kepada sebagian dari kalangan para sahabat, sebagaimana tercantum dalam Sahih Muslim. قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بثلاث لا أدعهن ما عشت Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan awsani khalili Rasulullah kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepadaku bitalatin dengan tiga perkara la ada'hunna ma ishtu saya tidak akan meninggalkan tiga perkara tersebut selagi saya masih hidup قال أوصاني بركعتي الضحى beliau berwasiat kepadaku untuk melaksanakan dua rakaat di waktu duha wa an utira qabla an anam dan untuk melaksanakan salat witir sebelum saya tidur wa bi siyami thalathati ayyamin min kulli syahrin dan untuk berpuasa tiga, tiga hari pada setiap bulan ya laha min ibadatin sahlah wa wasiyatin azimah alangkah mudahnya ibadah ini dan alangkah agung wasiat tersebut thawabuha kabir wa ajruha azim pahalanya sangatlah banyak besar dan juga balasannya sangatlah agung. ولما قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما انه يريد ان يصوم الدهر كله ماذا قال له النبي عليه الصلاه والسلام كما في صحيحين صم ثلاثه ايام من كل شهر Maka tatkala Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu tabaraka taala anhu antusias untuk melaksanakan puasa sepanjang tahun, Maka apakah yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Sum min kulli syahrin thalathata ayyam." Berpuasalah pada setiap bulan sebanyak tiga hari. Qala fa innahu kasawmid dahar ajruhu mithlah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Fa innahu kasawmid dahar." Sesungguhnya puasa tiga hari pada setiap bulan itu seperti puasa setahun, yaitu pahalanya sama dengan puasa setahun. Falladhi ansahu nafsi wa iyyakum wa usikum bisiyami thalathati ayyamin min kulli syahr. Maka yang saya wasiatkan bagi diriku sendiri, bagi kalian dan siapa saja hendaknya berpuasa tiga hari pada setiap bulannya. Fahiya wasiyatu nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-rijal wan nisa wasyabab wal ashabul a'mal wal wadhaif al-kull yuhafiz ala siyami thalathati min kulli Pria, wanita, para pemuda dan siapa saja dari para pekerja hendaknya mereka menjaga puasa tiga hari pada setiap bulannya. Ajr azim wa baraka kabira. Pahala yang agung dan keberkahan yang banyak. Wa amalun yasir wa ibadah sahla. Dan suatu amal perbuatan yang sedikit dan juga gampang. Faman istata'a an yasum akthar fal ajru a'zam wa akthar. Dan siapa saja yang mampu untuk berpuasa lebih dari itu maka tentunya pahalanya lebih besar dan lebih banyak. ومن ذلك بارك الله فيكم مما ورد الدليل في الترغيب فيه في صوم الاثنين والخميس Dan diantara barakallahu fikum apa saja yang telah datang pendalilan yang menganjurkan kita untuk berpuasa pada hari-hari tertentu yaitu berpuasa pada hari Senin dan juga Kamis. وصوم الاثنين والخميس بارك الله فيكم أفضل من صيام ثلاثة أيام من كل شهر Dan berpuasa pada hari Senin dan Kamis barakallahu fikum adalah lebih afdal lebih mulia dibandingkan berpuasa tiga hari pada setiap bulannya. zadat al ibadah wa فكلما ta'ab wal mashaqqah kullama والمشقة wa kathura al ajr Maka setiap kali suatu ibadah itu semakin banyak dan semakin susah dan juga semakin berat dilakukan maka tentunya pahalanya juga semakin banyak dan besar. وقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه كان يتحرى صيام الاثنين والخميس Dan telah sah dari Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwasanya beliau yataharra siyam yaum al-itsnain wal khamis. Beliau betul-betul bersungguh-sungguh untuk melakukan puasa pada hari Senin dan Kamis. Kama jaa fi hadits Ummul Mukminin Aisyah 'inda imam Tirmidzi. Sebagaimana telah datang dari hadits Aisyah Ummul Mukminin diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Wa jaa aidan 'inda Imam Ahmad min hadits Usamah زيد Zaid radhiyallahu ta'ala عنهما الترغيب في ذلك demikian juga telah datang dalam musnad Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dari sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu anjuran untuk melakukan hal itu قال أي في الاثنين والخميس يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman yaitu hari dua hari yaitu Senin dan juga Kamis tu'radan fihimal a'mal di hari tersebut akan dipapangkan amalan-amalan perbuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sha'im. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sha'im dan saya senang untuk amalanku itu dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan saya berpuasa. وجاء في مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه لما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صوم يوم الاثنين dan telah datang dalam sahih Imam Muslim dari sahabat Abi Qatadah radhiyallahu anhu tatkala Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa di hari Senin. Qala dzaka yawmun wulidtu fihi. Nabi mengatakan hari itu yaitu hari Senin wulidtu fihi adalah hari saya dilahirkan. Wa bu'ithtu fihi ay ma'na uhiya ilaihi wa bu'itha bi annahu nabi Wa bu'ithtu fihi dan saya diutus di sana itu hari itu yaitu artinya beliau diberikan wahyu dan juga diangkat sebagai seorang nabi. قال وأنزل علي فيه Dan beliau berkata wa unzila alayya fihi dan diturunkan kepadaku itu berupa wahyu di hari itu. إذا هذا فيه الترغيب في صيام الاثنين والخميس من كل شا... من كل أسبوع Maka dalam hadis ini adalah dorongan ataupun anjuran untuk berpuasa pada hari Senin dan juga Kamis pada setiap pekannya. أيضا مما ورد الترغيب في صيامه بارك الله فيكم صوم يوم وإفطار يوم Dan juga di antara dalil yang datang menunjukkan akan anjuran untuk kita berpuasa barakallahu fikum adalah berpuasa sehari dan berbuka sehari. وقد تقدم معنا بارك الله فيكم أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال أنه أفضل الصيام Dan telah berlalu bersama kita barakallahu fikum bahwa sesungguhnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa puasa seperti itu adalah puasa yang paling afdal وأنه لا أفضل منه dan sesungguhnya tiada lagi puasa yang lebih afdal daripadanya وأنه صيام نبي الله داود عليه السلام dan itu adalah puasanya Nabi Daud alaihi salam كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما sebagaimana telah datang dalam sahihain dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma وهنالك بارك الله فيكم أيام يستحب فيها الصيام dan di sana barakallahu fikum ada hari-hari tertentu yang sangatlah dianjurkan untuk berpuasa. Wa hunalika aidan barakallahu fikum syuhur yustahabbu fiha siyam. Dan di sana juga barakallahu fikum ada bulan-bulan tertentu yang dianjurkan untuk kita berpuasa. min al-ayyam allati yustahabbu fiha siyam shaum yawm Arafah. Dan di antara hari-hari yang dianjurkan untuk berpuasa adalah hari Arafah. Wa yawm Arafah huwa at-tasi' min Dzulhijjah qabla al-'Id, 'Id al-Adha biyawm. dan hari Arafah adalah tanggal 9 dari bulan Dhul Hijjah sehari sebelum Idul Adha. Wa huwa وهو يوم وقوف الحجاج بعرفة yaitu hari di mana para jemaah haji wukuf di padang Arafah. هذا اليوم العظيم بشر النبي عليه الصلاة والسلام من صام يوم عرفة بماذا؟ بتكفير ذنوب سنة ماضية وسنة باقية. dan hadis atau puasa pada hari tersebut Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar gembira kepada orang yang melaksanakannya dengan apa yaitu dengan digugurkan dosanya setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang كما جاء في مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه sebagaimana telah datang dalam sahih Muslim dari sahabat Abi Qatadah radhiyallahu anhu قال بعض أهل العلم ويستحب أيضا صيام العشر الأوائل من ذي الحجة berkata sebagian dari ahlul ilmi bahwa juga dianjurkan untuk berpuasa 10 hari pertama dari bulan Dhul Hijjah. Min awal Dhul Hijjah ila yawmi Arafah. Dari awal bulan Dhul Hijjah sampai tanggal 9 hari Arafah. Amma yawmun nahar wa yawmul 'Id fala yajuzu siyamuh. Adapun hari sembelihan yaitu hari Id maka tidak diperbolehkan untuk seseorang berpuasa. واستدلوا بما جاء في البخاري من حديث عبد الله بن عباس وأيضا عند الإمام الترمذي أن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام يعني العشر الأوائل من ذي الحجة قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء Mereka beristidlal, yaitu akan dianjurkannya berpuasa pada awal bulan Dhul Hijjah sampai hari Arafah, dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari demikian juga Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda ma min ayyamin ahabbu al amalu salih ahabbu ila Allah min ashril awail min dzulhijjah min hadhil ayyam yaitu ashril awail min dzulhijjah tidak ada satu amalan soleh pun yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dilakukan dibandingkan hari-hari ini yaitu pada sepuluh bulan awal bulan dari Dhul Hijjah. Maka para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabillah Bahkan lebih baik dan lebih dicintai dibandingkan jihad di jalan Allah. Maka Nabi mengatakan, "Walal jihad fi sabillah Bahkan melebihi jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi walam nyarji' yarji' minhu. Kecuali seorang pria yang keluar berjihad dengan jiwa dan juga hartanya dan dia tidak kembali dengan sedikit apapun. Qala jumhur ahli ilm فالترغيب في العمل مطلقا يدخل فيه الترغيب بالصيام لأنه من أفضل الأعمال amal Berkata para ulama, dalam hadis ini adalah dorongan untuk berlaku atau melakukan amalan soleh secara mutlak. Maka masuk dalam pembahasan ini berpuasa dikarenakan puasa juga termasuk pahala ibadah yang paling afdal. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين باب استحباب الصيام في العشر الأوائل من ذي الحجة وغيره من الأعمال. Olehnya itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin babu istihbab asyam asyril awail min Dzulhijjah wa ghairiha min al amal. Bab dianjurkannya untuk berpuasa pada 10 awal dari bulan Dzulhijjah dan melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Aidan mimma yustahabbu siyamuhu siyamu yaumi Asyura. Dan di antara hari-hari yang dianjurkan untuk kita berpuasa adalah berpuasa pada hari Asyura. Wa huwa al-yawmul 'ashir min syahrillahil Muharram. Dan puasa Ashura adalah puasa yang dilakukan pada tanggal 10 dari bulan Allah Muharram. Wa qad jaa fi Muslim min hadits Abi Qatadah anna man shamahu yubashshar anna man shamahu yanalu fadla takfir sanatin madiyatin min adh-dhunub. Dan telah datang dalam Sahih Muslim dari sahabat Abi Qatadah radhiyallahu anhu bahwasanya siapa saja yang berpuasa pada hari tersebut dia mendapatkan kabar gembira berupa takfir dzunub sanatal madhiyah digugurkan dosanya tahun sebelumnya. Wa mimma warada aidan istihbab shaumi at-tasi' qabla al-'ashar, tasu'a Ashura. Dan juga di antara dalil yang datang yang menyebutkan tentang dianjurkannya untuk kita berpuasa pada hari tersebut adalah berpuasa sehari sebelum hari Ashura yaitu pada tanggal 9 dari bulan Muharram. Lima jaa fi Muslim an Abdullah bin Abbas qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la in ishtu ila qabil la sumanna at-tasi' ay ma'a al-ashir. Berdasarkan hadis yang telah datang dalam Sahih Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam bersabda, "Lain ishtu ila qabilin la asumanna tasi'." Seandainya saya masih hidup pada tahun yang akan datang, maka niscaya saya akan berpuasa pada tanggal 9, yaitu bersama dengan tanggal 10-nya. Hunalika aidan barakallahu fikum syuhur yustahabbu fiha siyam. Di sana barakallahu fikum ada bulan-bulan tertentu yang sangat dianjurkan untuk berpuasa. Minha saumu syahrillahil muharram. Di antaranya adalah berpuasa pada bulan Allah Muharram. فيستحب صيام شهر الله المحرم كله Maka dianjurkan untuk berpuasa bulan Muharram secara menyeluruh. فقد جاء في مسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم افضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم Telah datang dalam Sahih Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda afdalus siyam ba'da Ramadan siyam, siyam syahrillahi syahrillahi Muharram. Sesungguhnya puasa yang paling afdal setelah berpuasa pada bulan Ramadan adalah berpuasa pada bulan Allah yaitu bulan Muharram. ماذا ذكرت؟ ومما يستحب الصيام بارك الله فيكم من الايام صيام ست من شوال Dan di antara yang dianjurkan untuk kita berpuasa pada hari-hari tertentu adalah pada enam hari di bulan Syawal. فاذا فرغ من صيام شهر رمضان اقبل على صيام سته ايام من شوال Maka bila seseorang telah selesai menunaikan ibadah Ramadan, ibadah puasa Ramadannya, maka hendaknya dia mulai masuk pada peribadatan enam hari di bulan Syawal. وسواء صام الستة min Syawal ba'da Ramadan مباشرة atau ta'akhkhara ila wasat Syawal atau akhirah kullu dhalika يجزئ. Baik dia berpuasa enam bulan enam hari dari bulan Syawal tersebut langsung dia ikutkan setelah dia menyelesaikan puasa Ramadannya atau dia melakukannya pada pertengahan bulan Syawal atau pada akhir bulan Syawal seluruhnya sah boleh baginya. فقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصوم الدهر Sungguh telah sah dari Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda man shama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal faka'annama shama dahr Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian dia mengikutkan enam hari di bulan Syawal, maka seakan-akan pahalanya bagaikan seorang yang puasa selama setahun. ومن كان عليه قضاء الأفضل أن يبدأ بالقضاء ثم بصيام ست من شوال Barang siapa yang punya qada yaitu ada batalnya di waktu bulan Ramadannya, maka yang afdal dan lebih baik bagi dirinya untuk hendaknya dia memulai membayar qada puasanya, kemudian baru masukkan puasa Syawal. فإذا ضاق عليه الوقت فعندئذ فليبدأ بست من شوال Kalaulah waktu telah semakin sedikit, maka pada saat seperti ini hendaknya dia mulai dengan melakukan sholat, melakukan puasa di bulan lima tayyib, melakukan puasa Syawalnya. thumma liyaqdhi ba'da Syawal. Kemudian setelah itu hendaknya dia mengqadha puasanya yang telah gugur di bulan Ramadan setelah bulan Syawal. Aidan ikhwan kiram mimma yustahabbu fihi siyam min asy-syuhur syahru Sya'ban. Da, wahai saudara-saudaraku fillah dan di antara puasa yang dianjurkan dilakukan dalam satu bulan adalah pada bulan Sya'ban. Siyamu hadha syahri al-mubarak yaitu puasa bulan ini bulan yang berberkah ini faqad jaa fil bukhari wa ghairihi min hadits ummil mu'minin aisyah anna rasulullah alaihi salatu wassalam kana yasumu syahr sya'ban kullah telah datang dalam sahih dari sahabat Aisyah radhiyallahu tabaraka taala anha bahwasanya beliau radhiyallahu anha mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu min sya'ban kullah bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada bulan Sya'ban secara menyeluruh وقالت أيضا ما رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم استكمل صيام شهر بعد رمضان إلا شهر شعبان dan Aisyah radhiyallahu anha juga berkata ma raaitu nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam istakmala siyama syahrin ba'da ramadan siyam syahra sya'ban saya tidak pernah melihat nabi sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan berpuasa sebulan penuh setelah bulan ramadan selain daripada bulan sya'ban كان يصومه كله إلا قليلا Karena yasumuhu kullahu illa qalilan. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada bulan Sya'ban secara, secara seluruhnya kecuali beberapa hari sedikit saja. إذا في هذا بارك الله فيكم استحباب صيام شهر شعبان وأن يتنافس المسلمون وأمة الإسلام في الحرص على صيام شعبان Maka dalam hadis ini barakallahu fikum dianjurkannya untuk kita berpuasa pada bulan Syaban dan juga hendaknya umatul Islamiyah bersungguh-sungguh dan juga berlomba-lomba untuk berpuasa pada bulan Syaban. Fasiyamuhu sunnatu nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berpuasa pada bulan Syaban adalah sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. وكلما أكثرت من صيام شعبان كلما كان الأجر أعظم dan setiap kali engkau berpuasa pada bulan Syaban banyak jumlahnya maka tentunya pahala juga lebih banyak. Wa idza lam tastata an tasuma al-katsira minhu fasum minhu ma tayassar. Apabila engkau tidak mampu untuk banyak berpuasa pada bulan Syaban maka berpuasalah apa saja yang dimudahkan. Kullu dzalika hirsan ala sunnati nabiyyina alaihi salatu wasalam fi siyam Syaban. Yang demikian ini adalah satu antusias dan upaya untuk menepati dan menjalankan sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Sya'ban. نذكر بارك الله فيكم بعض الفوائد المتعلقة بعبادة الصيام Kita akan menyebutkan barakallahu fikum beberapa faidah yang berkaitan dengan ibadah puasa. من هذه الفوائد ما يتعلق بالمستحبات عند الصيام Dan di antara faedah-faedah tersebut yang akan kita sebutkan adalah perkara-perkara yang berkaitan dan perkara-perkara yang dianjurkan tatkala seorang berpuasa. فمما يستحب للصائم أكلة السحر Di antara perkara yang dianjurkan bagi orang yang mau berpuasa adalah makan sahur. ومما يستحب للصائم تعجيل الفطر Dan di antara yang dianjurkan bagi seorang yang berpuasa menyegerakan berbuka puasa. ومما يستحب للصائم الانشغال بالذكر Dan di antara yang dianjurkan bagi seorang yang berpuasa menyibukkan dirinya dengan berzikir. وقد وردت أدلة كثيرة في كل ذلك Dan sungguh dalil-dalil yang banyak telah datang disebutkan tentang apa yang telah disebutkan tadi. فقد جاء عند الإمام النسائي عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال دخلت على رسول الله وهو يتسحر فقال إنها بركة أعطاكم الله إياه فلا تدعوه Telah datang dalam sunan An-Nasai dari sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sahabat tersebut datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu sahur. Beliau mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam makan sahur. Maka Nabi mengatakan, "Innaha barakah." Sesungguhnya makan sahur adalah satu keberkahan. Fala tad'u a'taha Allahu iyyakum fala tad'uha. sesungguhnya Allah menganugerahkan hal tersebut bagi kalian, maka janganlah kalian meninggalkan sahur. وفي الصحيحين عن أنس قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسحروا فإن في السحور بركة Dalam sahihain dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Sahurlah kalian dikarenakan dalam makan sahur terdapat barakah. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أي فرق أكلة السحر berkata dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda faslu baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahar pembeda antara puasa kita dan puasanya orang-orang ahlul kitab adalah makan sahur faman azama ala siyam falyahris ala sahur maka barang siapa yang antusias bertekad untuk melaksanakan suatu puasa, maka hendaknya bersungguh- berusaha untuk makan sahur. وليتناول ما تيسر Dan hendaknya dia memakan apa saja yang boleh, mudah. ولو كان شيئا يسيرا ولو جرعة ماء Walaupun hanya dengan sedikit, walaupun hanya sedar seteguk air. فإن ذلك يدخل في السحور Dikarenakan seteguk air juga dikatakan sebagai makan sahur. فإن هو ترك السحور wasam fasaumuhu sahih. Apabila dia tidak makan sahur, kemudian dia melanjutkan puasanya, maka puasanya juga tetap sah. Lakin fatahu barakatus sahur. Akan tapi dia ketinggalan dengan keberkahan sahur. Wa mimma warada fi ta'jil al ma jaa fi sahihain an Sa'id bin Sa'id bin saidi qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalu al Adapun hadis yang berkaitan tentang dianjurkannya untuk bersegera untuk mensegerakan berbuka puasa apa yang telah datang dalam sahihain dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda ma zalan nasu bi khair ma ajjalul fitr manusia akan terus berada di atas kebaikan selagi mereka menyegerakan berbuka puasa wa huna faidatun hadithiyatun barakallahu fikum wa hiya anna minan nas man yazid wa akharu sahur di sana ada faedah bahwa sebagian manusia ada yang menambah puasanya sehingga mereka mengakhirkan sahur. وأخر السحور Mereka mengakhirkan makan sahurnya. وهذه اللفظة ليست في حديث سهل بن سعد الساعدي Dan lafaz ini tidak terdapat dan tidak tercantum dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. بل وليست صحيحة Bahkan lafaz ini tidaklah sah. فهي عند الإمام أحمد من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه Di mana ziyadah tambahan lafaz ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. وفيها ابن لهيعة وهو ضعيف Di dalam masalahnya Abdullah bin Lahi'ah dan beliau adalah seorang yang lemah. وكذلك سليمان ابن أبي عثمان وهو مجهول Dan juga di dalamnya terdapat seorang yang bernama Sulaiman ibn Abi Uthman dan dia adalah seorang majhul tidak diketahui keberadaannya. ومما ورد في فضل تاجيل الفطر ما جاء عند ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه Dan di antara dalil yang datang yang menyebutkan tentang dianjurkannya untuk mensegerakan berbuka puasa adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullah dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ma yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr." manusia akan terus berada di atas kebaikan selagi mereka mensegerakan buka puasa. Qala fa innal yahuda yuakhirun. Kemudian beliau bersabda fa innal yahuda yuakhirun dikarenakan orang-orang Yahudi mengakhirkan buka puasa. Wa jaa'a 'inda bi Daud bi lafdh la yazalu dinu zahiran ma 'ajjala an-nas al-fitr. Datang datang di riwayat Imam Abu Daud rahimahullah dengan lafaz ma zaluddin zahiran ma ajul fitrah. Agama ini akan terus nampak tenar menang selagi mereka mensegerakan buka puasa. Qala li al-Yahud wa nasara yuakhirun. Kemudian beliau berkata, dikarenakan orang Yahudi dan juga Nasrani mengakhirkan sahurnya. Bawwab al-Imam al-Wadi'i mengakhirkan buka puasanya. Bawwab al-Imam al-Wadi'i rahimahullahu taala li hadha al-hadith fi al-Jami' as-Sahih. Bab at-targhib fi ta'jil al-iftar. Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullahu taala memberikan judul akan hadis ini dalam kitabnya Al-Jami' as-Sahih bab targhib fi ta'jil iftar. Anjuran untuk mensegerakan buka puasa. قال وكراهية تأخيره لما فيه من تشبه باليهود Wa karahiyatu takf- ta'khirihi lima fihi bi- bin tashabbuh bil yahud dan dibencinya untuk mengakhirkan buka puasa dikarenakan di dalamnya bentuk keserupaan terhadap orang-orang Yahudi. ومما يستحب للصائم كما تقدم الانشغال بذكر الله جل وعلا ومناجاته فإن له دعوة مستجابة Dan di antara Perkara yang dianjurkan bagi orang yang berpuasa sebagaimana telah lalu penyebutannya adalah untuk menyebutkan dirinya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bermunajat bermohon kepada Allah dikarenakan orang yang berpuasa memiliki doa yang akan dikabulkan. Dan hendaknya dia tidak membalas suatu kejelekan dengan kejelekan yang sama. Fa fi sahihaini min hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala alaihi salatu wasalam fa in sabbahu ahadun aw qatalah falyaqul inni sha'im inni sha'im dalam sahihain dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda fa in sabahu ahadun aw qatala falyakul inni shaim inni shaim apabila salah seorang mencacinya ataupun mengganggunya menyakitinya maka hendaknya dia mengatakan sesungguhnya saya adalah orang yang berpuasa saya berpuasa wa mimma yajibu 'ala as-sa'im barakallahu fikum an yuhafiza 'ala ibadati as-siyam dan di antara perkara yang dianjurkan bagi yajibu dan di antara perkara yang dianjurkan bagi seorang yang berpuasa hendaknya dia menjaga puasa tersebut. Dan hendaknya dia tidaklah terjatuh dalam perkara-perkara yang bisa merusak dan juga yang bisa membatalkan dan juga merusak puasanya. Atau mengurangi pahala puasa. وقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال كما في البخاري من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه dan telah datang dalam sahihain dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sungguh telah bersabda man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajah fi ayyada yada'a ta'amahu wa syarabah Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang dusta dan mengamalkan kedustaan, itu suatu dosa, maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah butuh untuk dia meninggalkan makan dan juga minumnya. Rawahul Bukhari. وجاء عند ابن ماجه والنسائي بلفظ من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه dan telah datang dalam lafaz Ibnu Majah rahimahullah man lam yada' qaula zur wal jahl wal amal bih falaisa lillahi hajah fi ayyada ta'amahu wa syarabah barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang dusta al jahal kebodohan dan juga mengamalkannya maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah butuh untuk dia meninggalkan makan dan minumnya كل ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كل حديث دار صحابة أبي هريرة رضي الله عنه وجاء عند الطبراني عن أنس بن مالك قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لم يدع الخنا والكذب فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه dan telah datang telah datang dalam Mu'jam At-Tabarani rahimahullah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu tabaraka wa taala anhu Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda man lam yada'il khana wa qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi haja ay yada'a ta'amahu wa syarabah barang siapa yang tidak meninggalkan khana perkara-perkara yang rendah hina dan juga ucapan yang dusta dan mengamalkannya maka Allah tidaklah butuh untuk dia meninggalkan makan minumnya وفي الصحيحين من حديث ابي هريره وقد تقدم فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب dan dalam sahihain dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda fa idza kana yauma shaumi ahadikum fala ya fala yabsukh wala yaskhab barang apabila pada hari berpuasa salah seorang di antara kalian maka hendaknya dia tidak melakukan rafath perkara-perkara yang mengantarkan kepada hubungan suami istri wala yaskhab dan janganlah dia berteriak-teriak وقد جاء عند الامام احمد وابن ماجه من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه fi sahih musnad mimma laysa fi sahihain dan juga telah datang semada dengan itu dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam sahih musnad mimma laysa fi sahihain qala alaihi salatu wassalam rubba sha'im laysa lahu min siyamihi illa al-ju' Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam bersabda rubba sha'im laysa lahu min siyamihi illa al-ju' Boleh jadi ada seorang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan sedikit pun dari puasanya kecuali hanya dahaga, hanya kelaparan. قال ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش Nabi SAW mengatakan, "Laisa lahu min siyamihi illa ju' wa atash." Dia tidak mendapatkan sedikit pun dari puasanya kecuali hanya sekedar lapar dan dahaga. بوب ابن ماجه لهذا الحديث بابا قال فيه باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائم Al-Imam Ibn Majah rahimahullah memberikan judul akan hadis ini dalam kitabnya Bab ma jaa fil ghibati war rafat lis-shaim. Bab yang berkaitan tentang ghibah dan juga perkara-perkara rafat yang mengantarkan kepada hubungan suami istri bagi orang yang berpuasa. إذن فإذا صمت أيها المسلم فليصم سمعك وبصرك ولسانك Maka apabila engkau wahai seorang muslim berpuasa, maka hendaknya pandanganmu, pendengaranmu juga berpuasa. نسأل من الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما ذكرنا وأن يكون في ميزان حسناتنا إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين